Alhamdulillah malam hari ini malam yang penuh dengan rahmat. Alhamdulillah malam hari ini malam yang penuh dengan kasih sayang. Alhamdulillah malam hari ini malam kita kumpul bersama-sama para umara, para ulama, para agnia, para fukara jadi satu menunjukkan kebersamaan yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dalu niki kula jenengan sedaya sakit kempal dan mriki majelis. Kinanipun napa zikrullah wa zikru Rasul Muhammad. Di samping niku kula jenengan kempal kali para romo kiai, kali para habaib, tokoh-tokoh masyarakat niki termasuk salah satu tuntunan yang sering disampaikan dari orang-orang tua kita dan para wali-wali yang mendahului kita. Termasuk lagu sing sering kula jenengan kumandangaken. Tombone ati. Tombo ati niku wonten 5 nek wau. Sing nomor 3 niku wong soleh Kumpulono. Ciri untuk menjadi orang yang baik Orang itu gampang diajak kumpul sama orang yang soleh. Nek tiang kau sulit diajak kumpul kali tiang soleh, niku mengke sulit getati membuat menjadikan dirinya soleh sulit. Gampang sebetulnya melihat ciri-ciri orang baik dan tidak baik. Saya mohon yang punya HP-HP disimpan yang bagus sebab banyak copet sing berkeliaran. <laughs> Ya. Copet-copet, maling-maling, tobato sebab masih ada kesempatan jadi wong apik. Timbang maling kok apik, maling sing gedhe sisan wong dosane padha. Ya, maling kok sing gedhe sisan dadi padha dosane. Iku apik rego pira. Nggih. Ya. Wong soleh kumpulono. Malam ini termasuk kita kumpul bersama tiang-tiang ingkang soleh. Jenengan mandeng wajah para romo kiai itu termasuk ibadah. Tadi subhanallah zaman saat ini yang ini badan burun kan mandeng kiai. Ngabib mandeng kiai kesel beb. Lebih bejek ngandeng mandeng penyanyi. Sing modeli roh iki rada anu munggah. Lah model anyar kan sekarang dikatakan inilah seni. <laughs> ya. Wong ngudok dianggap seni. Ini sen, inilah orang-orang al senewen, al senewen maksudnya al boten warasu. Lah wong enek klambi sing apik kok malah jelek klambi sing bukaan ngono. Ngopo to, Nduk? Nduk. Eman-eman regomu ki eman-eman. Barang yang kira-kira ya yang jelek yang selalu dipandang akan mempengaruhi jiwa si pemandang tersebut. Mang tinggalih. Kulon jenengan diparingi Gusti Allah nikmat-nikmat moto, nikmat melihat. Ini tidak mudah, tidak subhanallah. Nikmat melihat ini kalau kita pakai dengan melihat sesuatu yang baik akan memengaruhi jiwa orang yang melihat tersebut. Jenengan ningali Quran, kali ningali HP, inten-inten kata pundi. Dong tangi turu ini diniatkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tangi ki malah moco SMS. Melek ki langsung HP sing dicekel ana SMS ora. <laughs> Ya. Ki zaman wis zaman edan. Zaman edan iki niki. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita peringati malam hari ini Maulidin Nabi Muhammad dan hari ulang tahun atau harlah Banyumas yang ke-400 30. Ini carane wong syukur. Syukure Banyumas niki Bapak Bupati dan seluruh rombongan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang luar biasa yang selalu menghubungi saya, Bapak Haji Herman dan rombongan semuanya dan masya Allah akhirnya Sulaiman dan rombongan dan para habaib yang selalu menghubungi dan untuk bagaimana ayo kita sama-sama bersolawat di Banyumas. Semoga Banyumas ini menjadi tempat yang diridhai Allah dan diridhai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil jerih payah beliau-beliau dan keluarganya dan seluruh panitia di tempat ini dan saya yakin tidak pula lepas dari unsur musbika dan musbida yang memberi izin di tempat ini terjadilah satu perkumpulan yang malam ini Allah menurunkan rahmat terbanyak di Banyumas adalah di tempat ini. Niki luar biasa rahmat. Mboten kados sing wingi-wingi demo. Wah, polisi mumet kados. Lah nek kene lak seneng ta polisi ini melu selamatan, bupati ini selamatan, dan di ya melu selamatan, ya, dan ramilnya dan dan remnya melu selamatan. Seneng. Inilah kehidupan. Mata gunakan untuk memandang yang baik. Sayyidi wa Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana tadi membawa acara menyinggung. Dikatakan sesungguhnya laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaq dalaflak. Kalau bukan karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula jenengan niki mboten enten. Semua terjadi ini karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya monggo ora percaya karepmu. Lu balik lah agar ngomong tak dipercaya ya kan? Para percaya kebajut. Kenapa seperti itu? Allah Subhanahu wa taala di dalam buku Maulid qala ya Jabir Inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurin Sebelum tercipta wah nur Nabi Muhammad sudah tercipta. Berarti semua yang ada ini bibarkat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak di umatnya aja kemati. jeneng Sayyidina Muhammad Ika. Saya tidak mau. Saya hanya salawat di waktu sholat. Salawat-salawat itu seperti Habib saya dan para kiai itu tidak pas. Itu tidak ada tuntunan. Oh, Ya sebab iku rendah bagian nur Rendah Nek bagian nur Kanjeng Nabi Muhammad mesti gampangan jak selawat. Nur. Allah nur samawati wal ard. Allah nur cahaya. Al-Qur'an nur. Nabi Muhammad nur juga. Jadi siapa yang ingin mendapatkan cahaya dari Allah, barang siapa yang ingin mendapatkan cahaya Al-Qur'an, dia harus mendekat kepada cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak melalui Nabi Muhammad tidak mungkin mendapatkan nurullah wa nuril Quran. Dalilin apa Tidak mungkin satu pun manusia di muka bumi ini dicintai Allah kecuali dia menyintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Niku kunci. Beb, saat ini dungo langsung gue kali sing kuasa. Bener, tidak apa-apa. Allah itu maha mendengar. Allah maha mengabulkan doa. Bukan tidak sah, boleh, tidak haram. Minta langsung. Allah, ya Allah, ya Allah, bagus. Nah tetapi kalau ada orang yang meminta Allahumma bibarkatin Nabi Muhammad, ya tidak salah. Tatus nek enten tiang niko tawasul kali kanjeng Nabi Muhammad nggih salah, sebab tiang niko ngertos bahwa tidak mungkin aku kenal Allah kecuali melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawasulilipun dingin apa? Sebagai tanda syukur kepada Allah karena saya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le, ten berdah Bushra lana ma'syara al-Islam illa lana min al-ilayati ruklan ghairabun hadimi. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كل أكرم الأمم بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة jenengan boten mungkin mendapatkan label khairu ummah kecuali jenengan kadah pemimpin khairu pemimpin seapi api pemimpin sebab kanjeng Nabi Muhammad kula jenengan termasuk terangkat niki kuntum khairu ummah Nek boten sebab kanjeng Nabi tidak mungkin kita ini terhormat. Dikatakan di dalam surat pula ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنت وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك Nama Nabi Muhammad selalu terangkat Allah yang mengangkatnya. Tidak ada syahadah kecuali dengan syahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti setiap umat Islam selalu menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nama Rasul ini terangkat. Gara-gara setiap umat mesti nyebut. Setiap orang azan selalu menyebut nama Muhammad. Setiap orang yang istiqamah selalu menyebut nama Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Inilah keagungan Rasulullah. Diberi oleh Allah sampai-sampai Nabi Allah Adam alaihi salam mengatakan, "Ya Allah, Aku mohon maaf atas kesalahan yang kulakukan dengan sebab dibarkat nama manusia yang tertulis di samping namamu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeneng Kanjeng Nabi ini kan sampun tertulis. Ten surga Allah Muhammad luar biasa. Nah, awake dhewe monggo. Inilah salah satu tondo syukur yang luar biasa yang didukung oleh seluruh masyarakat Banyumas ini. Syukur seperti ini adalah syukur yang akan membawa ketenangan dan ketenteraman serta keberkahan bagi masyarakat. Tapi nek syukur selain ini entenono rusai masyarakat. Mang dingali, banyak orang-orang yang bersyukur tetapi mereka kufur sama Allah. Hari jadi kok dangdutan. Gara-gara ini kok syukur nama kufur. Kufur. Hari jadi ini nggih ngandel, Dikrullah, dikru Rasul, syukur minta kepada Allah, kumpul para kiai, kumpul para ulama, gunanya untuk mencari keselamatan. Niku syukur. Syukur malah nekake lah. Soalnya ning negara iki arep dadi wong apik angel. Soalnya wis akeh sing elek. Lah, bagaimana supaya kita bangkit? Bangkitnya dengan cara seperti ini. Harlah, harlah Banyumas yang ke-453 ini. Dengan apa? Solawat, 450 piro? Hah? 30. 30 kok 50. Berarti ben taun kudu ngene terus iki. Ora mudeng bupati ini sapa pokoke ben taun kudu kaya ngene ora mas nih. Kudu nek ora alun-alun nesu. Aku wis kebacut penak-penak dilungguhi karo santri-santri, dilungguhi karo ibu-ibu ayu-ayu. Alun-alun iki melu seneng Rumput-rumput alhamdulillah Gusti. Biasanya bokong-bokong mau kender kentir bokong-bokong mambu lunggu iki saiki bokong-bokong selawatan sing lunggu apa ora enak iki ora biasane edan-edan Pak Bupati kula titip niki ampun didamel napa-napa den alun-alun niki dangdutan edan-edanan kon ning alun-alun ngono akhirat ngono lah bagian cedak dunia lain nang kene iki diamanke ingin bapak polisi kita mesake polisi TNI mari kon nonton wae gua ngenteni wong ngampleng lagi cekel mesake wis kesel ngurusi wong demo nek lagi <laughs> Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Allah Adam tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dicintai Allah. Nah, dengan cara tawasul itu dapatlah makom yang luar biasa. Nabi Adam itu selamat dikarenakan di tubuhnya ada nur Muhammad. Min sulbi Adama wa Nuhin wa Ibrahim. Loh, kanjeng Nabi. Niku warafa'na laka dzikrak terangkat. Contoh meleh Abdullah ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi Sayyid Abdullah. Sewaktu Sayyid Abdullah di dalam tubuhnya ada nur Nabi Muhammad, sedoyo tiang setri dan Mekah niku kesemsem nama kepincut kali Sayyid Abdullah. Lho, eh wang lanang-lanang beda-beda. nakai ilmu kepecut. <laughs> Cocok. Ilmu menarik apa gitu contohnya mahabbah ngomongin. Karena ke orang lanang-lanang tanya sama saya, Habib, ilmu mahabbah itu apa Habib? Oh, gampang ini tak. Ilmu mahabbah Bagaimana anda menyintai Allah dan Rasulnya Mengikuti sunnah Rasulullah Mesti wong wedok akeh sing kepenjot Wong wedok mesti Kapan ya aku jadi bojone Mesti ngono, orang mungkin orang Gara-gara apa? Gara-gara di dalam hatinya, di dalam tubuhnya ada nur Muhammad lah nek ora nek wong peteng-peteng wis sapa sing kepencut? Kepencut karo kantonge. Pemerintah kita sudah kewalahan sebab di dibredel dikatakan mengganggu atau meng, meng, apa namanya? Men, apa kena melanggar HAM. <laughs> Aku nek kepengin ketemu wong-wong HAM tak aneh sirai. Kami sebagai bangsa Indonesia kami tidak takut kepada siapapun yang akan merusak negeri ini. Jingkir. Ngono wae. Bredelen kabeh politik TV-TV dan itu. Bredel semua tempat maksiat. Kami akan hidup. Kami ingin menjadi bangsa yang benar-benar dicintai Allah dan Rasul. Bangsa untuk bangsa. Kita cinta kepada NKRI kita harus tegakkan keadilan dan kita harus tegakkan bagaimana akhlakul karimah di negeri yang kita cintai ini Bukan gaya bredelen kabeh orang apa-apa. Kami umat Islam siap Pak Polisi. Siap bagi siapapun DPR DPRD, Siap kami untuk membantu Anda demi untuk keamanan dan kemakmuran bangsa ini. Kami umat Islam mendukung terutama ahli sunnah wal jamaah. Wong NU terutama dari zaman dulu sampai akhir selalu berdampingan dengan pemerintah untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa. Ini tugas ahli sunnah wal jamaah. Dari zaman itu tidak ada orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang menjadi teroris, yang menjadi penghancur-penghancur bangsa. Justru yang menghancur bangsa adalah para pejabat yang memberi izin maksiat. Mereka lah penghancur-penghancur bangsa kita ini. Hati-hati. Misalnya, Bredelen kita siap depan kalau perlu. Ono Kita punya negara berdaulat. Bhinneka Tunggal Ika, kita punjakan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita sanjung, kita junjung terus. Kita ini besar, kita ini bangsa yang kuat. Jangan khawatir. Biasa kita makan gaplek, kita biasa makan puhung, kita biasa makan makan ubi. Jangan khawatir, orang makan hamburger orang popo, orang numpak pesawat orang popo, wis kulino melarat. Jadi ayo kita besar, kita harus betul-betul jaga gini. Jangan kita takut sama negara lain. Wahai Bapak Presiden, wahai Bapak Menteri, wahai DPR pusat, wahai DPR daerah, wahai wali kota, wahai bupati, wahai kapolri, wahai TNI. Ayo kita bangkit untuk menjadikan negeri ini negeri yang wibawa, negeri yang dicintai Allah dan Rasul, negeri sebagai tolak ukur bagi negeri-negeri yang lain. Cukup Jangan sampai kita hanya saling mencaci, saling membongkar kejelekan sesama bangsa, saling menjelek-jelekkan sesama. Jangan. Saya kalau ditanya sama orang luar negeri, wahai Habib Syekh, bagaimana bangsa Anda dan negara Anda? Saya bilang tidak ada bangsa yang sehebat bangsa saya. Tidak ada sebaik negara sebagai negara saya selain Mekah wal Madinah. Negeri kita ini negeri yang luar biasa. Loh kok saya dengar di luar itu jelek. Yang jelek itu adalah orang yang memberi kabar kepada anda. Anda tidak tahu bangsa kita. Setiap malam mereka bersolawat. Setiap malam mereka berzikir. Setiap malam mereka kumpul para ulama. Setiap malam mereka ingin minta kepada Allah demi keselamatan bangsa. Yang seperti itu tidak pernah diliput oleh media-media setan. Justru yang seperti ini, ini dianggap tidak ada artinya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini insya Allah, ucapan yang kita ucapkan di tempat ini didengar oleh Allah dan Allah memperkuat bangsa ini, kesatuan dan persatuan bangsa ini. Mudah-mudahan NKRI kita selalu selamat, NKRI kita solid, tidak ada satupun gangguan di antara kita. Insya Allah kita sama-sama yang baik, kerjasama yang baik. Bukan kita lebih baik daripada yang lain. Kita tidak merasa lebih baik, tapi kita menginginkan yang lain baik dan kita menjadi orang yang baik. Kita dukung kegiatan para ulama, kita dukung kegiatan pondok-pondok pesantren, kita dukung kegiatan majelis-majelis Lailatul Ijtima, kita dukung majelis-majelis Ahlus Sunnah dimanapun majelis, kita dukung kegiatan para habaib, kita dukung kegiatan bupati kita, kegiatan-kegiatan yang positif. Kita dukung kegiatan TNI Polri kita dalam menegakkan keadilan dan keamanan di negeri yang kita cintai ini. Terus dukunglah mereka. Dukung mereka setidak-tidaknya dengan doa. Kalau kita tidak bisa mendukungnya, jangan kita menjadi manusia yang selalu membuat repot mereka, yang selalu membuat sakit mereka. Dukung, mari kita dukung. Aman Indonesia, Indonesia aman. Indonesia selamat, Indonesia nikmat. Dari tempat ini, dari Banyumas ini, kita sumbangkan doa untuk Indonesia. Dari Banyumas ini, kita sumbangkan doa untuk bangsa. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang terhormat. Bangsa yang selalu mendapat rahmat. Bangsa yang dimudahkan rezekinya oleh Allah. Bangsa yang diselamatkan kehidupan dunianya oleh Allah. dan kehidupan akhiratnya. Semoga Bapak Bupati kita dan seluruh Bapak Bupati yang ada di sekitar tempat ini. Seluruh jajaran muspika dan musbida kita yang bermaksiat dikembalikan di jalan taat yang sudah taat ditingkatkan ketaatannya, dipanjangkan umur Bapak Bupati kita dan seluruh jajarannya dan keluarga-keluarga besarnya, Bapak Kapolres kita, Bapak dan Dim kita, Bapak dan Lim kita dan seluruh pejabat-pejabat, para aparat yang ada di tempat ini. Bapak Kindo kita dan siapapun yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan ya Allah serta seluruh pemimpin-pemimpin pondok pesantren, para ulama, para kiai, para sesepuh, hadirin hadirat ahli solawat, semuanya ya Allah panjangkan umur dalam kenikmatan, dalam kenikmatan dan siapapun ya Allah yang membantu acara ini, terutama orang-orang yang dekat kepada kami, Al Habib Ahmad Al Attas dan siapapun pula ya Allah yang membantu acara-acara ini semuanya. Berilah kepada mereka bantuan-bantuan. Bahiran wa Selamatkan semua apa yang menjadi keinginan mereka. Ya Rabb, kabulkan keinginan panitia seluruhnya. Kabulkan keinginan Ya Rabb masyarakat Banyumas. Kabulkan semuanya Ya Allah. Kabulkan Ya Allah. Dan kabulkan semua hajat kaum muslimin. Dimanapun mereka berada. Ya Rabb selamatkan bangsa kami dari fitnah. Selamatkan dari musibah-musibah lahir dan batin. Dengan harlah ya Allah. Kebaju mas ini ya Rob. Kami berharap lahirkan di antara kami manusia-manusia yang menegakkan keadilan dan kebaikan di negeri ini. Manusia-manusia yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan bangsa minal muslimin wal muslimah, Manusia-manusia yang selalu mengumandangkan kebenaran. Manusia-manusia yang selalu merasa dirinya rendah di antara yang lain. Manusia yang tidak sombong. Manusia yang tidak ingin menang sendiri. Ya Allah, jadikan kami manusia yang saling menyintai karenamu. Saling mendukung satu dengan yang lain atas ridhamu.